نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات واعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kuliah kita tafsir Al-Quran. Di dalam kesempatan ini saya mengajak atau merasa perlu mengajak saudara-saudara sekalian untuk memahami firman Allah yang juga di dalam surat Al-Baqarah yaitu sejak mulai ayat 204 sampai 214. Allah berfirman seperti ayat-ayat yang telah kami bacakan tadi. Yang artinya dan setengah dari manusia ada yang menarik hati engkau kata-katanya dari hidup di dunia dan dia menjadikan Allah saksi atas apa yang dalam hatinya padahal dia adalah sejahat-jahat musuh dan apabila telah berisah, berjalanlah dia di bumi, hendak merusak padanya, dan membinasakan pertanian dan peternakan, padahal Allah tidak suka akan kerusakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takwalah kepada Allah, dibawalah dia oleh kesombongannya berbuat dosa. Lantaran itu cukuplah jahanam untuknya. Dan itulah seburuk-buruk ketetapan. Dan setengah dari manusia, ada yang menjual dirinya karena mengharapkan keridhaan Allah. Dan Allah adalah maha penyantun kepada hamba-hambanya. Jazara. di dalam ayat 204 sampai dengan 206, ini Allah menceritakan suatu bentuk watak manusia yang justru yang terbanyak di dunia ini. Kemudian ayat 207 Allah menceritakan bentuk yang lain sebagai musuh bentuk yang pertama tadi. Bentuk yang pertama adalah bentuk manusia yang menjadi pelopor kerusakan, yang menjadi penyakit, yang menjadi sampah masyarakat, yang menjadi ulernya masyarakat. Ini bentuk manusia yang dijelaskan oleh Allah di dalam Surat Al-Baqarah ayat 204 sampai dengan 206. Dan manusia bentuk ini paling banyak diceritakan oleh Allah dalam Quran karena inilah manusia yang paling berbahaya dan paling jahat. Di dalam surat Al-Baqarah mulai ayat 8 kalau tidak salah sampai dengan ayat 20 juga Allah menceritakan bentuk manusia jahat ini dan banyak lagi di dalam ayat-ayat yang lain yaitu bentuk manusia munafikin. Inilah sebenarnya sampahnya masyarakat, ulernya masyarakat, kankernya dunia yang membuat dunia porak randa dan hancur lebur adalah ulah daripada tangan-tangan kaum munafikin. Sejarah, ya, kaum munafikin ini mempunyai keistimewaan pandai propaganda, mempunyai keistimewaan pandai ngomong, pandai mengulas, pandai menipu, pandai bohong. Itulah memang yang keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kaum munafikin. Allah SWT di dalam ayat ini mengatakan, Wa minan nasi dibuka qauluhu fil hayatid dunya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang perkataannya, propagandanya ajarannya, ulangannya, penatarannya tentang urusan-urusan dunia. Itu sangat menakjubkan kamu. Sangat mengherankan kamu. Sangat menarik kamu. Nah, ini di dalam pengakuan Allah sendiri. Jadi mereka itu memang mempunyai keistimewaan propaganda. Menurut sekolah-sekolah orang munafikin atau training-training kadernya kaum munafikin, itu mereka mempunyai satu patokan. Belumlah orang dikatakan kader, belumlah orang pandai dinyatakan sebagai kader sebelum dia sanggup menceritakan barang yang hitam itu sehingga dipahami oleh orang lain putih. Jadi barang yang hitam, saking pandainya dia mengulas, pandainya dia membohongi, Pandainya dia menerangkan dengan keterangan yang palsu sehingga barang yang hitam itu orang memahami putih. Barang yang salah itu dipahami orang-orang benar. Saking pinternya dia ngomong. Nah, itulah training kadernya kaum ini. Jadi pandai menipu. Dan memang mereka mempunyai ilmu menipu. Sampai ilmu menipu itu dibukukan. Khusus ilmu bohong, ilmu menipu. Ini kaum munafikin pemain watak. Dari mulai gerak-gerik sampai kepada pakaian, sampai kepada mengatur badan, sampai kepada omongan. Itu adalah serba menipu dan diatur menurut ilmu menipu. Ini kaum munafikin, saudara. Ya. Apalagi mereka yang akan dimasukkan menjadi mata-mata. Wah, itu sudah profesornya menipu. Ya. Yang dimasukkan akan menjadi mata-mata untuk dimasukkan kepada golongan lain itu ahli menipu. Di dalam surat khusus yang oleh Allah dikatakan surat munafikin. Surat khusus namanya surat munafikin. Dan di situ diceritakan oleh Allah bahwa kamu apabila melihat badan mereka itu kamu akan heran. Wa iyyakunu tasma' liqaulihim. Kalau mereka itu akan bicara, kamu akan tertegun mendengarkan perkataannya. Jadi saking pandainya bohong. Nah ini cara? Di dalam ayat ini jelas. Tetapi orang munafik itu betapapun pandainya bicara hanya khusus menggambarkan tentang dunia. Menggambarkan tentang kehidupan di dunia ini. Dia tidak mampu untuk menggambarkan sesuatu kehidupan setelah mati. Karena memang dia tidak mempunyai ilmu tentang itu. Maka di dalam ayat ini dikatakan bahwa mereka itu menarik hatimu di kata-katanya dari hidup di dunia ini. Wa yusidullah ala wa huwa Bahkan untuk lebih meyakinkan kamu, mereka tidak segan-segan bersumpah. Mereka tidak segan-segan belajar untuk fasih membaca ayat, fasih membaca salam, fasih mengucapkan alhamdulillah, fasih mengucapkan insya Allah, dan lain sebagainya. Itu dipelajari khusus untuk menipu. Sumpah itu adalah satu senjatanya orang-orang munafik untuk meyakinkan terutama orang-orang Islam sehingga betul-betul mereka tidak nampak bahwa mereka itu munafik. Wa ala Mereka itu mempersaksikan Allah untuk menggambarkan benarnya apa yang ada di dalam hatinya. Wa huwa ala Padahal dia sejahat-jahat musuh. Dia sekeras-keras yang menentang Islam. Meskipun ucapannya seolah-olah dia itu membela Islam. Tidak menyalahkan Islam. Seolah-olah bahkan membantu Islam. Bahkan kadang-kadang orang munafik itu tidak hanya sumpah saja, Kadang-kadang dengan perbuatan. Jadi seolah-olah dia itu membantu Islam. Simpati kepada Islam. Dia membantu mengeluarkan uang, mau mengeluarkan uang untuk mendirikan madrasah-madrasah, mendirikan masjid, mendirikan pondok-pondok pesantren, tetapi itu semua diperhitungkan oleh dia dengan keuntungan dunia. Semua itu diperhitungkan kembalinya keuntungan dunia bukan sama sekali keuntungan akhirat. Nah ini yang harus kita hati-hati menghadapi mereka. Padahal mereka itu lebih jahat daripada orang kafir. Alat bulu Musuh yang paling keras. Musuh yang penantang yang paling keras. Dia orang munafik. Jadi sebenarnya ulernya manusia di dunia itu munafik itu. Oleh karena itu di dalam Al-Quran diancam oleh Allah bidarfil asfal minan nar. Ya, bidarfil asfal minan nar. Mereka itu nanti berada di dalam e, neraka yang paling bawah. Wa idza tawalla sa'atil ardi dan apabila telah berpisah berjalanlah dia di bumi. Lihat tidak pihak dan untuk hendak merusak padanya dan membinasakan pertanian dan peternakan padahal Allah tidak suka akan kerusakan Allah tidak suka kerusakan tetapi apabila di belakangmu kerjaannya merusak melulu sebab orang munafik itu mempunyai ciri khas materialistis demi keuntungan dunia hanya karena semata-mata untuk dunia tidak lebih daripada itu tujuannya kalau dia berbicara tentang ayat selalu dihubungkan dengan keuntungan dunia mana-mana ayat yang kira-kira menguntungkan dunia dia pakai dia ajarkan dia amalkan tapi mana-mana ayat yang kita kira-kira tidak menguntungkan dunianya maka dia buang oleh karena itu orang munafik itu paling anti ayat tentang infak dan ayat tentang jihad. Itu paling anti. Ya. Kalau sudah ayat infak itu masa Allah, antinya luar biasa. Karena dianggap merugikan dunia. Karena dia harus mengeluarkan dari kantong. Apalagi ayat jihad, itu paling takut dan paling anti. Bahkan pernah satu di dalam satu ayat dinyatakan, e, mengapa ya Allah? Mengapa engkau tetapkan jihad itu sekarang? Kok tidak engkau akhirkan nanti saja. Sampai-sampai usul kepada Allah begitu. Mengapa? Oleh karena ayat tentang infak dan tentang jihad ini bahirnya merugikan kepentingan dunia. Padahal tujuan orang munafik itu hanya untuk mencari kesenangan dunia dengan segala jalan apapun maka mereka tempuh. Jadi perhitungannya itu selamanya untung ruginya diperhitungkan dunia. Nah inilah saudara peringatan Allah kepada kita semua jadi jangan sampai kita ini meniru akhlaknya orang munafik. Bahwa di dalam kita melaksanakan dinullah ini, jangan sekali-kali kita ini perhitungkan menurut perhitungan rugi dan untung dunia. Tetapi kita juga mempunyai patokan sendiri oleh Allah SWT itu diberi satu patokan bahwa di dalam kita mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, di dalam kita mengikuti jejak Rasulullah, Pasti perhitungan kita harus untung rugi akhirat, bukan untung rugi dunia. Kalau kita di dalam mengamalkan dinullah ini, mengamalkan Islam ini harus memakai perhitungan dunia, untung rugi harta, kita sudah terjerumus ke dalam sistem cara berpikir orang munafik. Mau tidak mau, akhirnya perkataan kita pun model munafik. Ya, model munafik. Karena semua itu dunia. Semua itu keuntungan dunia. Maka di sini dikatakan orang munafik itu apabila sudah berpisah, berjalanlah dia di bumi hendak merusak. Karena di belakangmu mereka itu selamanya mencari keuntungan dunia. Untuk mencari keuntungan dunia itu menindas orang lain, merusak ekonomi. Yang penting bagi dia adalah menguntungkan dirinya. Merugikan orang lain tidak peduli. Dia tidak mempunyai rasa kasih sayang yang penting bagaimana dunia kalau bisa akan dicakup untuk dirinya sendiri. Biar seluruh manusia untuk menjadi budakku. Yang penting aku senang. Biar seluruh manusia ini adalah hidup sengsara demi untuk kesenanganku. Itulah pada dasarnya orang munafik. Ya sekarang, wajib likal dan nasla dan membinasakan pertanian dan peternakan. Mengapa di sini dikatakan pertanian dan peternakan? Otomatis pertanian dan peternakan itu adalah pokok daripada kemakmuran dunia. Jadi dunia ini dikatakan makmur apabila pertanian dan peternakan itu beres. Pertanian dan peternakan itu bisa tertib. Tapi kalau yang di dalamnya itu hidup ulahnya orang munafik merdeka, orang munafik ini bisa merdeka, berulah, Orang munafik ini bebas mengamalkan tingkah lakunya. Sudah pasti peternakan dan peternak itu akan hancur karena semuanya itu memang digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau sudah hancur pertanian peternakan, akan hancur pula lah manusia ini. Akan timbul kemiskinan, akan timbul kekurangan. Gara-gara olah daripada orang munafik. Di mana dia menipu. Kalau menjadi pegawai dia korupsi. Ya. Kalau menjadi guru dia juga korupsi. Kalau menjadi pedagang, dia juga menipu, menindas, menghisap. Akhirnya hancurlah tatanan ekonomi di dunia ini. Yang mestinya itu kesejahteraan sosial. Untuk sesama manusia itu bisa merata, tapi gara-gara ulah orang munafik ini, kesejahteraan sosial tidak ada lagi. Sehingga timbul jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Makin hari, makin dalam oleh karena adanya ulah orang munafik. Tetapi di antara sementara penafsir. Ada yang menafsirkan tawala itu berkuasa. Ya, tawala itu berkuasa. Di dalam hal ini eh, Profesor Hamka, saya akan bacakan saja penafsirannya almarhum Profesor Hamka tentang ayat ini bagus sekali. Beliau adalah seorang ulama yang ilmunya melaut ya. dan di dalam bukunya tafsir Al Azhar dan buku itu sampai hari ini masih beredar dicetak di mana-mana. Maka agar supaya penafsiran khusus ayat ini tentang Ra'idah tawalla itu, apabila mereka itu berkuasa, itu beliau menafsirkan ini, pada waktu itu beliau adalah menghantam suatu kekuasaan yang munafik, yaitu kekuasaan Orde Lama, yang dimana beliau sendiri terkena akibatnya. Di sini dikatakan, sebagai kita katakan tadi, kalimat tawala mengandung dua arti. Pertama berpaling, kedua berkuasa. Dalam penafsiran yang pertama dilukiskan orang munafik yang apabila duduk berhadapan manis bicaranya, tetapi kalau dia telah berpaling pergi, cakapnya lain pula. Orang ini tidak dapat dipercayai percakapannya dan tidak dapat dipegang janjinya. Pada penafsiran Makna yang kedua, apabila dia telah memerintah atau telah berkuasa, kelihatanlah tongkatnya, toraknya yang sebenarnya. Mereka tipu rakyat yang telah mempercayakan kekuasaan kepadanya dengan tutur lemah manis sehingga orang hanya bobokkan dengan pidato padahal apa yang dituju bertambah lama bertambah jauh Mudah saja lidah mereka menyebut Allah. Laksana seorang penyembelih sapi di tempat penyembelihan mengucapkan bismillah lebih dahulu sebelum menggorok leher sapinya. Dia berjalan di atas bumi bekerja, yang utama adalah merusak. Betapa tidak akan merusak, padahal yang di Pentingkannya hanya bercakap dengan perbicato, membujuk orang, sedangkan mengurus negeri jarang sekali. Jiwa rakyat yang diperintah telah lesu dan putus asa apatis. Demikianlah yang diperbuat oleh penguasa negara yang bersikap diktator atau kultus perorangan. Setiap waktu hanya mempertunjukkan kekuasaan atau show. Hampir setiap hari rakyat dikerahkan menonton kebesaran paduka bertepuk tangan menyambut pidato paduka sehingga kebun-kebun tertinggal dan salah-salah terbengkelai. Rimba larangan dibebas dan ditebang. Orang karena hendak mencuri kayunya lalu terjadilah erosi. Di musim hujan timbullah banjir. Di musim kemarau seluruhnya menjadi kering. Kesuburan tidak ada lagi. Jalan-jalan menghubung menjadi rusak. Rumput-rumput jadi kering. Binatang ternak tidak berkembang lagi. Sehingga akhirnya negeri jatuh kepada kemiskinan dan rakyat kelaparan. Sedang beliau penguasa setelah kesengsaraan memuncak hanya pandai memuji diri dan mendapik dada mengatakan bahwa dialah yang berjasa. Bertambah negeri sengsara, bertambah dia membuka janji baru untuk dimungkirinya lagi. Nah ini, ini menggambarkan kekuasaan Orde Lama pada waktu itu, yaitu Hamka yang pada waktu itu dia juga kena ya, akibatnya. Di dalam ayat ini disebut membinasakan al-harta yang berarti kesuburan pertanian dan disebut pula anakra yang berarti keturunan. Setengah ahli tafsir memberi arti al-harta itu dengan istri dan beristri dan anakra dengan anak keturunan. Sedang penafsir pertama tadi ialah pertanian peternakan. Keduanya boleh diambil menjadi penafsiran dan keduanya kena apabila penguasa adalah si penguasa yang bermulut manis tadi mereka pada hakikatnya adalah abdul fisham alat filosofi musuh yang paling jahat. Musuh yang membawa penderitaan batin, membujuk dengan mulutnya yang manis, tetapi bekas perbuatannya menyebabkan negeri kian lama kian sengsara, pertanian jadi mundur, peternakan jadi mandul. Atau istri-istri tidak aman lagi dalam rumah tangga, bisa ditimpa berbagai penyakit, sebagai darah tinggi dan penyakit gila karena kesusahan hidup dan juga perzinaan. Dan apabila istri dalam rumah tangga sudah selalu ditimpa tentara, anak-anak keturunan, anak pun tidak beres lagi, maka datanglah sambungan ayat dan apabila dikatakan padanya, takwalah engkau kepada Allah, dibawalah dia oleh kesombongan berbuat dosa. Jadi kalau orang-orang munafik itu dinasehati, itu tandanya kalau orang munafik itu dinasihati, takwalah Anda kepada Allah. Itu orang itu bukan menegur kepalanya, tetapi malah dangak. Ya, dibawa oleh kesombongannya. Di sini dikatakan, inilah kata yang tepat tentang sikap hidup seorang penguasa yang dalam. seorang diktator tirani, seorang pembina kultus perseorangan. Dia tidak boleh ditegur kata, dia tidak boleh dinasih, diberi nasihat. Orang yang jujur akan dimusuhi. Orang yang suka mengambil muka itulah yang disenangi. Puji dia terus tanggung dia. Berikan gelar-gelar yang agung padanya. Bertambah ditegur dengan jujur. Akan bertambah dibuatnya dosa yang baru. Dia amat sombong dengan kekuasaannya. Dan kesombongannya itu akan ditambah lagi oleh pengambil-pengambil muka yang datang menyembahnya. Nah, ini begitu. Ya. Nah, begitu itu gambarannya orang munafik dan baik munafik itu dikala dia diberi oleh Allah kekuasaan atau munafik yang masih menjadi rakyat. Jadi kedua-duanya itu adalah sekali tiga uang. Nah ini Profesor Hamka, Hamka di dalam bukunya ini memang menggambarkan kekuasaan pada waktu itu, ya pada waktu eh, beliau masih hidup. Maka datanglah sambungan ayat lantaran itu cukuplah jahanam untuknya dan itulah keburuk buruk ketetapan. Di sini diterangkan dengan tegas oleh Allah bahwasanya Allah tidaklah ridho kepada orang demikian. Tempat mereka yang pantas tidak lain hanyalah jahanam, yaitu api neraka yang menyala. Api neraka ini yang mereka dapati sementara mereka masih hidup, satu waktu kemarahan rakyat akan memuncak dan mereka pun akan direnggut dari atas tahtanya atau negeri-negeri lain yang bertetangga dengan dia akan merasa tidak tentram melihat kesombongan angkuh ini dan ini semua sudah terjadi yang pada waktu itu dengan kekuasaan yang sombong, yaitu Orde hancur oleh karena dihancurkan oleh rakyat. Ya, Secara itu baru di dunia, belum di akhirat. Ini satu gambaran tentang orang munafik yang perlu kita ketahui. Jadi orang munafik itu apabila di belakang kita itu kerjanya selalu merusak, tetapi kalau di muka kita itu enak. Kalau orang munafik itu berupa penguasa, demikian pula Diberi oleh Allah kekuasaan selamanya, propagandanya, penatarannya, ajarannya itu enak. Tetapi khusus lingkungan dunia. Khusus untuk lingkungan dunia. Kemudian, sekarang di dalam ayat selanjutnya, ayat 207. Wa minan nasi mayasri yasri nafsahu ibtigha amardatillah. Wallahu raum bil ibad. Dan setengah dari manusia ada yang menjual dirinya karena mengharapkan keridhaan Allah. Ini musuhnya orang munafik. Jadi saudara, orang munafik itu hanya bisa dilawan oleh orang yang digambarkan oleh Allah ayat 207 Belum tentu orang Islam itu bisa melawan orang munafik. Tetapi orang Islam yang bagaimana yang bisa melawan orang munafik adalah orang Islam yang digambarkan oleh Allah dalam ayat 207 yaitu dan setengah dari manusia ada yang menjual dirinya karena mengharapkan keridhaan Allah. Wallahu ra'ufum bil ibad dan Allah adalah maha penyantun kepada hamba-hambanya. Ayat ini menurut setengah riwayat asal mula turunnya ayat ini adalah disebabkan karena peristiwa Suhaib Ar-Rumi yaitu seorang sahabat Nabi yang pada waktu jahiliahnya dia itu kaya raya. Dia bukan orang Arab, tetapi dia orang Rum. Datang ke negeri Arab dalam keadaan miskin. Kemudian dia tinggal bertahun-tahun di kota Mekah. Dengan kepandaiannya dia berdagang, akhirnya dia menjadi miliuner. Dia menjadi kaya raya. Dia menjadi seorang hartawan di kota Mekah. Ketika Rasulullah SAW menyerukan din yang baru, maka beliau tertarik dengan seruan Nabi lalu beliau masuk Islam. Ketika ada perintah jihad, beliau ikut termasuk sahabat yang akan berangkat jihad. Tetapi ketika beliau akan berangkat jihad, lalu oleh beberapa orang Quraisy, terutama sahabat dekatnya di dalam urusan dagang, sementara riwayat mengatakan di dalam NP-nya, yaitu inkonya di dalam NP-nya, syarikatnya di dalam NP-nya, atau sahabat-sahabat datangnya menolak dia. Wahai Tuhan, pantaskah kamu waktu kamu datang ke ke negeri kami, kamu dalam keadaan miskin, setelah kamu sekarang ini kaya, kamu akan meninggalkan begitu saja mengikuti Muhammad dengan membawa hartamu? Kemudian Tuhan bertanya, lalu apa yang akan kamu perbuat? Kamu akan menolak kami untuk hijrah beserta Nabi kami? Ya, kami tidak rela kamu membawa kekayaanmu itu karena kekayaan itu kamu dapatkan dari negeri kami ini. Baiklah, bagaimana pendapatmu kalau seandainya kekayaan kami kami tinggalkan? Maukah kamu membiarkan kami untuk hijrah? Baik, kalau memang kamu mau memberikan kekayaanmu, kami tidak akan menghalangi kamu untuk mengikuti jejak Muhammad. Baik, akan kami serahkan seluruhnya. Lalu oleh Suhaib Ar-Rumi diserahkan seluruh kekayaannya itu kecuali baju yang menempel di dalam badannya saja yang dia bawa dan iman yang ada dalam badannya yang dia bawa untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Saudara-saudara, orang semacam ini sajalah yang oleh orang munafik dihadapi dengan pusing kepala. Ya. Hanya orang semacam itu. Jadi Suhaib Arumi begitu dia berangkat berhijrah hanya dengan membawa pakaian satu lembar yang ada dalam badannya dan iman yang menyala dalam badannya ketika itulah turun ayat ini. Sehingga oleh Rasulullah dikatakan sungguh, sungguh-sungguh beruntung perdagangan Suhaib. Jadi oleh Rasulullah disambut dengan penuh gembira dan takjub karena perdagangan kepada Allah di mana dia betul telah menjual dirinya kepada Allah. Maka oleh Allah di dalam ayat ini digambarkan Wa minan nasi mayasri nafsahu. Dan di antara manusia ada orang yang menjual yasri di makna uh, e, yabi. Yasri artinya menjual. Dan setengah dari manusia ada yang menjual dirinya. Betul-betul dia mempunyai garis hidup yang tegas bahwa aku hidup ini untuk saya jual diriku kepada Allah. Bukan saja milik di luar dirinya, miliknya yang paling dekat kepada dirinya sendiri. Dia telah menyatakan diri untuk menjual kepada Allah. Kalau sudah seorang muslim semacam ini, maka dia sudah tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri di dalam hidup ini. Tetapi dia selalu untuk memikirkan juga rakyat dan masyarakat. Dia berbuat, berjuang untuk selalu kemasyarakatan bersama. Dia bukan hanya zikir untuk dirinya sendiri, dia tidak hanya sholat untuk dirinya sendiri. Dia tidak hanya memutar tasbih untuk dirinya sendiri. Dia hanya membaca Quran untuk dirinya sendiri. Kalau seandainya ada orang muslim yang semacam itu, ya ada baiknya. Tetapi baiknya itu hanya untuk terbatas kepada dirinya sendiri. Orang muslim yang hidupnya, sholatnya, zikirnya, ngajinya, hanya untuk dikembalikan kepada dirinya sendiri. Pada dasarnya orang muslim semacam ini masih menjadi makanan empuk bagi orang munafik. Tetapi kalau sudah orang muslim mau meningkatkan dirinya seperti ayat 207 ini, yaitu mau menjual dirinya kepada Allah, menjual hartanya kepada Allah, perhitungannya hanya untung rugi di hari kiamat, perhitungannya hanya untung rugi di akhirat. Maka semua yang ada di dunia ini siap untuk dijual, siap untuk dikorbankan demi kebahagiaan akhirat, maka orang muslim semacam inilah yang bisa menghancurkan segala gerak langkah orang munafik. Saudara-saudara, sebelum di tengah-tengah masyarakat Islam ini ada orang muslim semacam ini, maka masyarakat Islam selamanya akan diancam bahaya munafik, akan diancam penjajahan munafik, akan diancam e, ancaman-ancaman uh, orang munafik dan akan diancam penguasaan orang munafik. Tetapi kalau kita ingin selamat daripada bahaya munafikin, bahaya gerak langkah munafikin, tingkah laku munafikin, kita wajib meningkatkan diri kita. Kita wajib mentraining, melatih diri kita, melatih anak-anak kita, melatih masyarakat kita untuk menjadi orang muslim yang digambarkan sanggup menjual dirinya kepada Allah. Sanggup menjual dirinya kepada Allah. Sanggup mengorbankan segala sesuatu yang ada hanya demi untuk mencari keriduan Allah saja. Tidak ada perhitungan dunia sama sekali. Dia sama sekali yang diperhitungkan bukan kemenangan-kemenangan di dunia. Bukan kebahagiaan-kebahagiaan di dunia. Tetapi lebih jauh dari itu. Yang dia rindukan menang di akhirat. Bahagia di akhirat. Dan itu akan dia rasai nantinya bahagia di dunia. Karena memang janji Allah saudara-saudara. Kalau seseorang itu yang dicita-citakan hanya kebahagiaan di akhirat. Yang dicita-citakan itu kemenangan di akhirat. Akhirnya dunia pun akan nunut dunia akan takut. Meskipun kelihatannya di dunia itu dia menderita. Di dunia itu dia sempit. Tetapi di dalam kesempitan, dalam pandangan orang lain, dia sendiri merasakan satu keluangan. Satu keluasan, satu kenikmatan batin yang tidak bisa digambarkan oleh mulut dan bahasa. Yang tidak digambarkan oleh pena dan tulisan. Yang hanya bisa dirasakan oleh batinnya sendiri bagi orang yang sudah sanggup menjual dirinya kepada Allah. Maka Anda sekalian kalau ingin merasakan nikmatnya berdin, nikmatnya beragama ini, nikmatnya Islam ini, jualah Anda, diri Anda kepada Allah. Jualah harta Anda kepada Allah, jualah kekayaan Anda kepada Allah. Pasti Anda akan mendapatkan harga yang memuaskan dan pembelian yang memuaskan dari Allah SWT. Sudah saudara kebahagiaan itu pun akan ditemui juga di dunia ini, meskipun tidak sempurna. Itu sudah pasti. Allah berjanji di dalam Al-Quran. Ya ja'allahu makroja. Wayarzuku min khaitulah takib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, sudah pasti akan diberi jalan keluar dan diberi rezeki tidak disangka-sangka. Suhaib Arumi dan para sahabat lain yang tadinya itu kaya-kaya di kota Mekah setelah hijrah ke Madinah menjadi miskin. Tetapi beberapa tahun saja di kota Madinah, mereka mendapat limpahan harta yang memuaskan, harta halal, harta yang membawa barokah. Mereka hidup bertentram dan bahagia di kota Mekah dalam beberapa belasan tahun saja, puluhan tahun saja, mereka bahkan mendapat kekuasaan dan kemerdekaan untuk beribadah kepada Allah. Jadi pada dasarnya kesulitan di dunia yang digambarkan yang digambarkan oleh Allah karena mempertahankan iman itu hanyalah kesulitan sementara, bukan kesulitan yang selama-lamanya. Nah, inilah orang yang menjual dirinya kepada Allah. Kemudian di dalam ayat 208, selanjutnya Allah SWT setelah menafsirkan, setelah menjelaskan bagaimana Eh, sifatnya orang munafik dan bagaimana gambaran hidupnya itu. Lalu bagaimana sifat lawannya orang mukmin yang sanggup menjual dirinya kepada Allah itu. Lalu Allah dalam 208 ini menyerukan kepada seluruh orang-orang beriman, pilihlah jalan yang kedua. Bagaimana supaya kita ini menjadi orang-orang beriman yang sanggup menjual diri kepada Allah, yaitu jalannya ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Anda, masuklah kalian ke dalam silmi, ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan. Jangan Islam setengah-setengah. Sebab Islam setengah-setengah itu wataknya munafik. Tadi sudah saya jelaskan. Di antara wataknya orang munafik, itu adalah kalau mengamalkan ayat dihubung-hubungkan dengan kepentingan dunia. Oleh karena itu, dia pilih. Kalau ayat ini menguntungkan dunia, saya amalkan. Ayat ini merujukkan dunia, saya tinggalkan. Itu namanya setengah-setengah. Moga Islam secara setengah-setengah. Masuklah kamu Islam secara keseluruhan. Secara paripurna. Dari A sampai Z Usaha keraslah kamu untuk mengamalkan ini. Saudara, untuk bisa menjadi menjual diri kepada Allah itu syaratnya harus ada niat, ada kemauan masuk Islam secara keseluruhan. Bukan setengah-setengah. Islam itu diturunkan bukan untuk melengkapi aturan yang sudah ada. Bukan. Tetapi Islam diturunkan oleh Allah sebagai alternatif, sebagai tandingan pilihan. Oleh karena itu di dunia ini pada dasarnya hanya ada dua macam saja. Tidak ada tiganya, tidak ada empatnya. Hanya ada dua macam. Hanya ada Islam dan jahiliyah. Apa saja yang ada di dunia ini hanya dua macam. Islam dan jahiliyah. Duduk secara Islam dan duduk secara jahiliyah. Berdiri hanya ada dua macam. Berdiri secara Islam dan berdiri secara jahiliyah. Makan hanya ada dua macam. Makan secara Islam dan makan secara jahiliyah. Ilmu hanya ada dua. Ilmu secara Islam dan ilmu jahiliyah. Politik hanya ada dua. Politik Islam dan politik jahiliyah. Masyarakat hanya ada dua. Masyarakat Islam dan masyarakat jahiliyah. Hanya itu. Sikapnya Allah pilih kamu. Milih Islam atau milih jahiliyah. Kamu jangan ada sekali-kali mempunyai sifat mau mencakup kedua-duanya. Ya Islam separuh, jahiliyah separuh. Dalam hal ini uraiannya saya tutup sangat bagus sekali. Saya jalankan, saya jalankan di sini, saya bacakan. Saya tutup dalam kitabnya Fi Bilalil Al-Quran. Dia mengatakan, Fa'innahu laisahunaka illa ittijahanisnani. Sesungguhnya tidak ada lain di sana hanya ada dua pandangan hidup. Imma duhul bisini kata Kecuali kita itu memasuki Islam secara keseluruhan Ya imat tidak usotawati syaitan. Atau kalau tidak mau kita itu masuk Islam secara keseluruhan, kita harus memilih jalan mengikuti langkah setan. Ya. Imma huda wa imma dolal. Atau petunjuk atau kesesatan. Imma Islam wa imma jahiliyah. Islam atau jahiliyah. Imma tarikullah wa imma tarikus setan. Jalan menuju kepada Allah atau jalan menuju kepada setan. Wa imma Allah wa imma yaitu setan petunjuk Allah atau ajaran setan. Pilih salah satu. Tapi kalau kamu mau mencampur adukkan Allah tidak mau. Pilih salah satu. Islam secara keseluruhan atau itu langkah setan secara keseluruhan. Petunjuk Allah atau ajaran setan. Kebenaran atau kebatilan. Inna laika gunaka manahijun muta'ad lil mu'min. Sesungguhnya bagi orang mukmin itu tidak ada lagi program atau garis hidup yang berbagai macam campuran kita ada. Orang mukmin tidak mengenal sikap hidup bercampur baur. Orang mukmin tidak mengenal begitu itu. Jadi kalau kamu ingin menjadi orang yang menjual diri kepada Allah, sikap ini harus diambil. Tidak mengenal sikap hidup yang bercampur baur. Ayah ayah taro kita minha Supaya orang mukmin di dalam menghadapi menghadapi berbagai macam tata cara hidup itu pilih salah satu. Pilih salah satu. Al tuwa kita minha biwaqidin kalah. Orang mukmin di dalam menghadapi berbagai macam penawaran, ada Islam, ada jahiliyah. Yang Islam itu satu, jahiliyah seribu satu. Bagi orang mukmin ingin selamat, itu tidak ada pilihan lain. Ingin selamat, masuk Islam secara keseluruhan. Merdeka memilih itu pada dasarnya tidak ada. Merdeka memilih kalau tidak Islam itu tidak ada. Kalau kamu tidak milih Islam, pasti hancur. Pasti tidak selamat. Atau kamu memilih campuran. Islam separuh, jahiliyah separuh. Hancur. Islam 99 setengah persen, jahiliyah setengah persen. Hancur. Hancur. Jadi harus murni Islam mutlak harus punya tekad semacam itu. Harus punya usaha semacam itu. Itulah artinya udhulu fidil misafah. Wala tapi ufutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Apa langkah setan saudara? Itu tadi. Langkah setan itu pilih-pilih. Jadi bagi orang mukmin itu sudah tidak ada lagi pikirannya milih yang lain. Sebab orang mukmin itu selamanya dalam pikirannya itu satu. Yang baik itu ya Islam. Yang baik itu Quran Sunnah. Selainnya semuanya salah. Ini tegas ayatnya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, tatanan hidup, aturan hidup, undang-undang hidup, ideologi hidup. Menurut anggapan Allah, menurut ketetapan Allah, yang diatur Allah hanyalah Al-Islam. Al-Quran wa Sunnah. Maka sifat seorang mukmin itu satu. Pernah pada suatu saat seorang sahabat di samping dia membaca Quran, dia juga membaca Taurat. Lalu oleh Rasulullah diperingatkan, apa kamu belum puas dengan Quran? Mengapa kamu masuk membaca Taurat? Ya Rasulullah, ini kan kitab juga nabi-nabi. Iya, tapi sekarang sudah ada Quran. Jadi sejak diturunkannya Al-Quran, otaknya orang mukmin itu hanya satu menghadap kepada Quran. Titik. Yang lain tidak perlu ditengok. Cukup. Tebianan likuli Quran itu tebianan likuli Quran itu adalah merupakan keterangan segala sesuatu. Mencakup segala sesuatu. Oleh karena itu jangan menengok yang lain. Tengoklah saja Quran. Wah itu berpikiran sempit. Memang. Kalau orang luar selamanya berkata berpikiran sempit. Sekarang juga ada isu-isu, jangan memahami agama secara sempit, hati-hati. Itu juga isu-isu kutuatif setor. Yang dimaksud memahami agama secara sempit, yaitu Udhulu silmi nikafah tadi. Kita sebagai orang Islam hanya punya satu pilihan. Kita sudah tidak sanggup lagi menolak kepada yang lain. Sebab kami yakin dan kami tahu benar dan pasti akan terbukti. Bahwa yang lain itu semuanya salah dan akan hancur. Nah, maka tepat sekali bahwasanya ulasan saya kutub di dalam suci di Al-Quran ini. Kala innahu man la yadakulu fi silmi ini tidak begitu. Barang siapa yang tidak sanggup untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Wa malam yuslim nafsahu khalisatan li tiadati lai wa atihi. Dan barang siapa yang tidak sanggup untuk tunduk, menundukkan dirinya secara ikhlas murni di bawah pimpinan Allah dan di bawah hukumnya wa akan tajarraf min kulli tasawurin akharin wa min kulli minhatin akhar wa min kulli sarain akhar dan barang siapa yang tidak mau membersihkan dirinya dari gambaran-gambaran atau ideologi-ideologi lain dan dari program-program lain dan dari hukum-hukum lain inna hadza fi sabilis syaitan sairul ala ketua seton. Sebenarnya yang demikian itu tetap berada di dalam langkah seton dan keseluruhannya tenggelam di dalam langkah-langkah seton ya, Ini jelas. Ya. Laisa maka silun wasatun walamin hajun hadin baina wa baina. Tidak ada di sana itu sesuatu barang yang halal atau tidak ada di sana itu suatu pemecahan tengah-tengah. Ya, tidak ada di sana itu sikap tidak memihak, netral itu tidak ada. Pada dasarnya orang netral itu munafik. Ya. Oh, saya netral, tidak memihak sana, tidak itu munafik itu. Hanya orang betul gimana harus memihak. Memihak kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Harus. Saya hanya memihak ini untuk memihak Allah kepada Rasulnya. Jadi jangan netral, ya. Itu ya tidak saya tidak kamu ah, apa kamu? Yang di dunia ini hanya ada dua Allah dan setan. Ya. Kalau kamu tidak mau memihak di bawah lindungan Allah ya di bawah lindungan setan pasti itu. Antara Allah dan setan tidak ada di sana awan-awan itu tidak ada. Ya. Jadi harus memihak tegas itu. Jadi walau min baina baina dan tidak ada garis hidup antara-antara. Ngambil dari jumput dari Islam titik, diambil dari Buddha titik, diambil dari Hindu sak batok, diambil lagi dari Kristen sak koboan, kemudian diambil lagi dari uh, kebatinan sak cangkir, kemudian ublek-ublek ya. Nah, itu namanya suatu ideologi ublekan ya. Tidak ada lagi begitu ya itu saudara. Ya yaitu, yaitu yang betul-betul sudah tenggelam dalam langkah setan itu ya begitu itu. Kalau orang kafir menyatakan kekafirannya murni, nah itu masih pahlawan. Ya. Iya enggak? Pahlawan itu. Kami menentang Islam. Kami adalah kafir murni ya. Itu pahlawan ya, belum ujian lagi itu. Kalau diumpamakan telo mogol. Ya. Kalau saudara mau membakar telo, lebih baik yang matang atau mentah sisan. Beras umpamanya. Kalau saudara menanak beras, itu jangan setengah matang kalau mateng jadi nasi, karuan bisa dimakan. Kalau masih mentah sekali, masih bisa dijual beras namanya. Tapi kalau setengah matang, siapa yang mau beli beras setengah matang? Ya, disimpan ya, rusak, ya tak dimakan bikin perut melembung, ya tak? Nah, itulah ini ini sebenarnya penyakit masyarakat sekarang ini. Jadi cara berdirinya, cara Islamnya itu baina wa baina. <laughs> Kata istilahnya saya tutup, baina-baina. hadin baina-baina. Yaitu ideologi atau sistem hidup yang antara-antara. Ngambil sana titik, ngambil sisi. Itu pada dasarnya watak munafik. Orang hanya mau begitu itu karena cari keuntungan dunia. Tidak lebih dari itu. Pada dasarnya itu. Mana-mana yang kira-kira menguntungkan itu cari keuntungan dunia. Pernah juga saya seorang mahasiswa datang ke rumah saya. Mahasiswa IAIN jurusan usuludin. Mahasiswa IAIN jurusan usuludin dan dia anak seorang tokoh, seorang tokoh Islam dari situ Bondo. Itu datang ke rumah saya tapi sayang sudah dalam keadaan sinting. Dia dalam keadaan sudah miring. Karena apa? Dia merasa bingung. Itu saya berdiskusi sama saya sampai Bola itu sampai hampir subuh. Ya. Pokoknya dia itu merasa Kurang sempurna Islam ini. Karena dia terlalu banyak membaca filsafat. Ajaran-ajaran yang dari perkiraan ke perkiraan. Ya, filsafat itu kan dari perkiraan ke perkiraan. Ya. Terlalu banyak membaca itu sampai akhirnya dia bingung. Lalu terakhir dia punya usul. Nah usul kok kepada saya. Pak, kita usul gini loh. Kita itu harus mencari ideologi yang tepat gitu. Kita cari Islam baiknya kita ambil. Kristen kita ambil, Buddha yang baik kita ambil, Hindu yang baik, kemudian kita kodok dari satu kita tulis, nah, itu menjadi ideologi sempurna. Usulnya kepada saya begitu, ya. Nah, saya bilang karena memang saudara itu dari berangkat dari sesuatu yang jelas. Jadinya saudara tidak tahu mana yang benar. Sebenarnya yang saudara cari itu sudah ada, ya. Tapi dia pernah dari Islam kemudian masuk Kristen. Kristen tidak puas, ke Katolik tidak puas, ke Buddha. Akhirnya kembali ke Islam lagi. Tapi dalam keadaan cinting tan nasibnya bagaimana sekarang? Ya. Nah itu saudara. Jadi tidak ada. Baina wa baina tidak ada. Wala hitatun nisbuha min huna wa nisbuha min hunaka. Tidak ada pula langkah atau sitos separuhnya diambil di sana di sini separuhnya di sana. Tidak ada bagi orang mukmin. Tapi bagi orang mukmin tegak. Al-Islam kafah yaitu Islam secara keseluruhan. Titik. Hidupku ya hanya untuk itu, aku hidup hanya berwarna itu. Dari mulai yang sekecil kita usahakan, sampai kepada yang sebesar-besarnya kita usahakan. Kalau seandainya belum bisa melaksanakan, paling tidak ada cita-cita dan usaha bahwa Islam secara keseluruhan. Inilah saudara-saudara, sistem atau ayat inilah yang oleh orang-orang munafik dirasakan suatu pemahaman agama yang sempit padahal tidak. Itu bukan sempit, tetapi itu pemahaman perwira. Itu adalah pemahaman yang perwira, pemahaman yang benar. Maka kita sebagai seorang Islam wajib untuk kembali kepada uh, perintah Allah ini, yaitu untuk kembali kepada Islam secara keseluruhan. Dan marilah kita ini selalu ngaji supaya kita ini selalu bisa mengatur segala sesuatu kita menurut Islam, ya. Sehingga betul-betul bisa dibedakan antara Islam dan tidak Islam, antara Islam dan tidak Islam. Bisa dibedakan betul. Ya, jadi jangan sampai antara Islam dan tidak Islam itu tidak bisa dibedakan. Ya, saudara, fa'in dalaltum min ba'di ma kumul bayinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Maka apabila kamu tergelincir sesudah datang kepada kamu penjelasan-penjelasan, tetapi ingat penjelasan sudah ada, perintah Allah sudah ada, kalau kamu ingin selamat tidak tergelincir, masuk Islam secara keseluruhan titik. Jangan ada pakai bantah, pakai ini, pakai itu, titik. Ya, jalankan. Kalau kamu masih nekat mau bantah tergelincir, maka sesungguhnya setelah datang kepadamu keterangan Pak Lamu, Allah Azizul Hakim, ketahuilah olehmu bahwasanya Allah adalah maha gagah lagi maha bijaksana. Maha gagah untuk bisa memberi balasan, untuk bisa membuktikan bahwa kamu akan terlaka dunia akhirat. Kalau sampai sudah ada keterangan jelas-jelas, kamu masih tergelincir. Kamu akan mengalami akibatnya. Allah sanggup untuk menunjukkan akibatnya. Dan Allah maha bijaksana. Bijaksana di dalam menerangkan ini. Maka jangan sekali-kali saudara-saudara, setelah datang keterangan ini, kita itu lalu mempunyai pikiran lain kecuali hidupku ini memang hanya untuk Islam, hidupku ini memang hanya untuk kembali kepada Islam, memahami Islam, membela Islam, mah hidup Islam, mati juga Islam. Ya. Walau kamu tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kamu kecuali kamu juga Islam. Jadi Islam dalam arti kata kafah dalam arti kata keseluruhan. Kalaupun belum bisa dibuktikan dalam perbuatan, paling tidak sudah ada di dalam niat, kemudian ada dalam usaha. Tetapi prinsipnya Islam. Dunia ini hanya ada dua Islam dan bukan Islam. Titik. Saya sebagai orang Islam hanya ini garis saya, tidak ada garis yang lain. Nah, setelah ada keterangan begitu kamu masih tergelincir, kamu akan tahu sendiri bahwa Allah sanggup untuk menunjukkan akibatnya. Dan keterangan Allah ini dasarnya terbaik kebijaksanaan. Hal yang duruna ila ayatahumullahu fidlalu minal ghamami wal malaikatu wa kudial amru wa ilallah turja'ul umur tiadalah yang mereka tunggu kecuali bahwa datang kepada mereka itu siksa Allah di dalam gumpalan awan bersama malaikat. Padahal perkara telah diutuskan dan kepada Allah akan kembali segala perkara. Ya. Dan bagi orang yang nekat tidak mau Islam secara keseluruhan, sengaja dia tidak mau Islam secara keseluruhan, tidak ada lain dalam hidupnya itu yang ditunggu kecuali siksa Allah. Sebenarnya hidupnya itu hanya berfungsi menunggu siksanya Gusti Allah. <laughs> kalau nunggu bis nanti enak saudara. Ya. Nunggu kereta api, apalagi kalau nunggu nasi masuk ruang makan, nunggu yang jualan itu sedang ngeratikan lalu kita nunggu piring yang berisi nasi itu masih enak. Nah ini yang ditunggu siksanya Allah. Jadi kalau kita itu tidak mau masuk Islam secara keseluruhan, itu fungsi hidup kita itu sebenarnya hanya untuk menunggu datangnya siksa Allah. Sebab urusan sudah diputuskan. Garis sudah digariskan. Ajaran sudah ditegaskan. Tinggal kamu mau atau tidak. Kalau mau, kamu selamat. Tidak mau, tunggu. Ya, tunggu saja. <laughs> Pasti itu sudah. Jadi kalau kamu tidak mau Islam secara keseluruhan, berarti kamu menunggu siksanya Allah. Titik. Gampang. Keterangannya itu gampang. Dari mulai orang gunung sampai profesor paham semua. <laughs> Ya. Nah itu saja. Jadi tidak ada pilihan lain. Oh mau diskusi-diskusi, silakan diskusikan. Akhirnya juga begitu. Ya. Silakan. Sudah. Ada apa umur habis untuk mendiskusikan ayat ini benar atau tidak ada apa. Percayai lah. Ya. Kalau kamu resep dokter saja tidak kamu diskusikan. Kalau kamu sakit dapat resep dokter apa perlu diskusikan dengan keluarga apa betul ya resep ini diskusikan dulu. Ya satu mati kamu tidak diobat. Ya. Yang kamu nggak punya ilmu mau mendiskusin resepnya dokter. Kan dalam kenyataan percaya saja kalau resep dokter kalau diberikan itu saja. Ya, kan tidak pakai didiskusikan lagi, tidak pakai di anu lagi, ragu lagi, terus dibelikan. Itu baru dokter. Dokter yang ilmunya sedikit sekali belum tentu lagi bisa menyembuhkan resepnya itu. Itu saja kita kadang-kadang nggak percaya. Nah, ini resepnya Gusti Allah yang bisa membuat dokter itu bisa membuat bahan kimia, ajaran-ajaran itu yang telah membuat kertas yang menyediakan segala sesuatu dunia isinya ini. Gusti Allah yang sudah menunjukkan, yang sudah menunjukkan apa namanya bahasanya, yang sudah menunjukkan kegagahannya, kepandaiannya, ini masuk diragukan. Masuk mau dibuktikan, mau diinikan, mau dibuktikan, apa lagi? Kalau memang kamu sudah Islam menyerah, sudah jalankan. Tinggal kamu samikna wa atokna. Amanna. Sedakna. Samikna wa atokna ayakulu sami'na wa atokna. Ya. setuju perkataan orang mukmin itu apabila dipanggil untuk melaksanakan hukum Allah, ayakulu sami'na wa atokna. Di dalam surat An-Nur ayat 51. Ya. Ya, orang mukmin itu apabila dipanggil untuk melaksanakan hukum Allah, tidak ada lain perkataannya kecuali sami'na wa atokna. Saudara-saudara, maka marilah kita kembali kepada perintah Allah ini, kita kembali kepada eh, apa namanya ajaran Allah yang terakhir 208 ini yaitu masuk ke dalam agama Allah secara keseluruhan. Sementara riwayat adab luzulnya ayat ini ialah ada orang Yahudi yang masuk Islam. Setelah dia Islam, itu dia masuk kangen ajaran-ajaran agama Yahudinya yaitu pada hari Sabtu. Lalu dia usul kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini juga Islam. Tapi berilah saya izin, kalau hari Sabtu saya ini beribadat menurut agama saya dulu. <laughs> Usulnya begitu. <laughs> ya. Usulnya itu begitu. Jadi sudah Islam tapi masih kangen jahiliahnya. Ya. Eman-eman meninggalkan jahiliahnya itu. Ya. Maka usul lalu kalau hari Sabtu saja Rasulullah saya izinkan untuk membuat upacara ya agama saya dulu. Harus khusus hari Sabtu. Yang selain hari Sabtu itu hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Eva. Hanya satu itu saja saya kembali ke yang itu ya, Usulnya begitu itu. Lalu dijawab oleh Allah dengan ayat ini. Hei, eh, orang-orang beriman, masuk kamu ke dalam Islam seluruhnya. Jangan pakai usul-usul lagi. Bahwa Islam itu sudah sudah mencakup Allah itu lebih tahu ya Islam itu sudah diturunkan pada Nabi Muhammad sampai hari kiamat itu mencakup segala persoalan kamu percaya ya begitu, nggak percaya pasti begitu. Kamu nggak punya ilmu kok mau apa? <laughs> Yang nurunkan itu Allah. Ayat Al-Qur'an. Kalau kamu nggak percaya pada ayat Quran, coba tandingi. Gitu saja Pak. Tandingi. Eh, kalau nggak kamu percaya, cari kelemahannya tandingi. Nggak akan bisa dan alhamdulillah sudah 1.500 tahun satu otak pun satu kepala otak pun belum bisa membuktikan menandingi Quran. Padahal sudah dibahas di Rusia, di Kanada, di Barat dibuat perguruan tinggi perguruan tinggi untuk menyelidiki Quran, golek kelemahannya, terutama orang Yahudi. Aktif sekali cari kelemahan-kelemahan Quran, tetapi tidak pernah didapatkan. Bahkan sampai-sampai mereka memalsu, tapi konangan terus. <laughs> nah ini saudara. Masa begitu kamu masih tidak percaya? Nah, marilah kita sekarang ini yang penting saudara-saudara. Ketika nasihat Abu Bakar Siddiq kepada Umar bin Khattab ketika beliau akan mati. Beliau akan mati, Umar bin Khattab minta nasihat. Eh, hey, Khalifah, nasihatilah saya. Di antara isi nasihatnya, yang maksudnya, wahai Umar, ketahuilah, sesungguhnya yang memberatkan timbanganmu di hari kiamat itu nanti, rasa memihakmu. Jadi bukan amal, amal belum tentu. Ya, amal itu belum tentu memberatkan tim, tapi kalau amal yang tidak didasari pengertian sehat, itu tidak akan memberi timbangan. Yang penting, pengertianmu yang sehat, memihak kepada Allah dan Rasul. Teguh memegang Allah dan Rasul, ini dulu. Meskipun mungkin amalnya kurang. Ya, oleh karena memang belum mampu. Tapi sudah ada sikap. Sikap dulu sudah ada. Yang neraikan loh, itu dulu ada dikatakan panas, dikatakan sempit, dikatakan kata dalam tempurung tak karetmu. Ya, Wala yakhafuna law matala. Sakarmu kamu mengatakan saya apa? Sakarmu. Tetapi yang penting saya begini. Ini dulu. Ya. Ini yang memberatkan timbangannya. Kemudian usaha mengamalkan. Nah, inilah saudara. Marilah ini kita tanam. Sementara orang kadang-kadang juga menyalahkan kita. Janganlah kita itu menanam atau mengajarkan kepada pemuda-pemuda atau masyarakat ini pemahaman agama yang penting. Ini bukan sempit, tetapi ini pemahaman yang benar. Ini pemahaman yang sehat. Kalau orang berusaha keras untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran lalu memberi kelonggaran, masuknya paham-paham lain, lalu dipaksa-paksakan ayat, itu namanya pemahaman sakit. Itu namanya pemahaman yang sakit. Pemahaman yang semacam itu akan bisa mewujudkan sifat munafik. Akan bisa mewujudkan watak pelintuan, hipokrit. Watak yang pelintuan, tetapi kalau sudah pemahaman ayat ini, itu akan bisa menumbuhkan rasa perwira. Bayangkan kalau semua warga negara Indonesia ini pemahamannya seperti itu. Yang muslim ini semua tidak seperti ini pahamnya. Akan menjadi bangsa besar kita ini. Indonesia ini akan menjadi negara besar. Kalau betul-betul pemahamannya Quran itu sehat. Tetapi sayang, sebagian besar umat Islam memang pemahamannya tentang Quran itu tidak sehat. Di samping memang kurang keterangan-keterangan, juga terlalu banyaknya orang-orang munafikin dari semenjak mulai rakyat sampai kepada ulama, sampai kepada guru agama, sehingga akhirnya rakyat juga yang menjadi korban di dalam pemahaman ini. Maka untuk mengembalikan pemahaman yang sehat ini, kadang-kadang kita itu selalu dikejar-kejar fitnah. Namun saudara-saudara, karena memang niat kita itu menjual diri kepada Allah, biarlah apapun kesulitan yang akan tetap kita hadapi demi untuk keselamatan kita di akhirat. Mudah-mudahan keterangan ini setidak-tidaknya membuka wawasan sehingga kita dapat mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.